Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah maf'ul ma'ah. Ini merupakan jenis kelima dari isim-isim yang dibaca nasab. Maf'ul ma'ah adalah ismun waqa'a ba'dal wawi allati ma'na ma'a liyadulla ala syai'in hasala bimusahabatih. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang terletak setelah wawu yang bermakna kebersamaan. Untuk menunjukkan atas terjadinya kebersamaan. Dengan kata lain, bahwasanya maful ma'ah adalah isim mansub yang disebut untuk menerangkan hal yang menyertai pekerjaan fa'il. Contohnya, Saro Aliyun wan Nahro. Ali berjalan di sepanjang sungai. Saro Ahmadu wasyari'ah. Ahmad berjalan di sepanjang jalan. Ja'a abi wa ghuruba syamsi. Bapakku datang ketika matahari tenggelam. Sirtu wal jabala. Aku berjalan di sepanjang gunung. Naam. Jadi pada kata an-nahra, asy-syari'a, ghuruba, wal jabala adalah isim mansub. Isim isim yang mansub yang jatuh setelah wawu ma'yah yang menunjukkan kebersamaan. Yaitu kebersamaan terhadap fa'il atau pelaku. Jadi pada kata-kata tersebut adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah maf'ul ma'ah selamanya adalah mansub. Jadi isim-isim yang jatuh setelah wawu ma'ayah adalah man mansub. Nah, jika kita perhatikan contoh-contoh di atas, yaitu An-Nahra, Asy-Syari'ah, Huruba, dan Jabala, kita dapati isim yang terletak sesudah wawu, yaitu mansub. Nah, kita dapati isim yang terletak setelah wawu yaitu mansub. Kita baca an-nahra, asy-syari'a, ghuruba, wal jabala. Tetapi pada kata-kata tersebut tidak mengikuti i'rab sebelumnya, yaitu tidak mengikuti kata sebelum wawu. Nahro tidak mengikuti Aliyun, Syariah tidak mengikuti Ahmadu dan seterusnya. Dikarenakan wau di sini adalah wau ma'ayah, bukan wau atof. Wau ma'ayah bukan wau atof. Jadi pada wau ma'ayah secara hukum bahwasanya fa'il hanya satu belah pihak. Itu satu pihak. Saro aliyun wan nahro, maka yang menjadi fa'il adalah aliyun. Dan secara hukum, maka yang menjadi pelaku adalah aliyun. Dan an nahro bukan pelaku atau bukan fa'il. Berbeda halnya ketika wawu di sini adalah wawu atof. Kita ambil contoh, Saro Aliyun wa Ahmadu. Saro Aliyun wa Ahmadu. Aliyun marfu tanda rafanya dhammah sebagai fa'il. Marfu sebagai fa'il. Kemudian wawu setelahnya wawu atof. Dan Ahmadu marfu pula. Dikarenakan mengikuti atau maktuf kepada Aliyun. Sehingga Ahmadu marfu mengikuti Aliyun. Sedangkan secara hukum, maka pelaku adalah kedua belah pihak, yaitu Ali dan Ahmad. Secara hukum, sebagai pelaku berjalan adalah Ali dan Ahmad. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.